Assalamualaikum عليكم wabarakatuh. Alhamdulillah, وبركاته الحمد 'alal huda جمعنا على Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Kita tahu yang memakmurkan rumah Allah hanya orang-orang beriman.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 Sallallahu alaihi wasallam di dunia adalah istri beliau kelak di akhirat. Semoga salat bersambung untuk putra putri beliau. Dan kita tahu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah bagaimana perjuangan dia untuk menjadi sayyidatun nisa'i ahli jannah perjuangan putri Nabi untuk menjadi wanita termulia kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ibu-ibu khususnya nih ibu-ibu wanita yang termulia di surga Allah Jalla Jalaluh di antaranya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tangannya kasar Supaya tahu ibu-ibu yang tangannya alus kira-kira masuk surga enggak ya? Nah, itu tangannya putri Nabi kasar cuma. Tidak sibuk dengan perawatan. Kan ibu-ibu Masya Allah. Bedaknya aja 500 ribu. Bedaknya <laughs> doang cuma. Ya kalau penghasilan suaminya banyak, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka Semoga salat bersambung untuk seluruh keluarga Nabi dan untuk para sahabat Nabi yang mereka telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setia dalam suka dan duka sampai akhirnya Allah mematikan mereka semua di atas keimanan kepada Allah dan semoga kita semua husnul khatimah kelaknya. Amma ba'd. Bersama keluarga masuk surga. Itu adalah doa malaikat-malaikat pemanggul arsh. Mereka mengatakan Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wahai rabb kami masukkanlah orang-orang beriman itu ke dalam surga tempat tinggal yang kekal dan abadi. Doa malaikat pemanggul arus ini bukan hanya buat orang-orang beriman. Tapi dia memintakan orang-orang yang soleh dari orang tua mereka. Dan istri-istri mereka. Serta anak keturunan mereka. Kenapa para jamaah itu doa malaikat pemanggul arsh? Masuk surga sama keluarga, bukan sendirian. Kebahagiaan orang tua tidak akan sempurna kalau melihat anaknya di penjara. Gak bakalan. Dia akan sedih, ya Allah. Kenapa anakku kok sampai kena narkoba? Kenapa anakku kok jadi begal? Kenapa anakku kok akan bersedih? Maka di sini para malaikat pemanggul arus ingin agar kebahagiaan penghuni surga itu sempurna. Ketika mereka bisa berkumpul dengan anaknya. Bagaimana bahagianya orang tua yang melihat anaknya sukses dunia dan akhirat. Dan bagaimana sedihnya orang tua kelak tatkala mendengar anaknya berada di neraka naudzubillahi minan nar Para jamaah rahimakumullah Sa'id bin Jubair Dia bercerita Kalau nanti penghuni surga itu Ada di antara mereka yang kehilangan keluarga mereka Ada orang yang masuk surga Berada di tingkatan yang tinggi sekali Maka dia kepingin berjumpa dengan orang tuanya kepingin berjumpa dengan keluarganya. Maka ternyata dikatakan keluargamu derajatnya tidak sampai dengan engkau. Orang ini mengatakan, ya Allah, kata dia, aku tuh beramal buat aku dan buat mereka. Aku ingin berkumpul dengan mereka. Maka kemudian keluarganya diangkat bersama mereka di surga. Terus bagaimana supaya kita bisa masuk surga sama keluarga? Di masa yang kita lihat Masya Allah Ada tambahan mic ini Masya Allah Masya Allah anak keren banget anak pegang Baik, kalau anak pegang dua Nah izin minum dulu jemaah Bismillah Alhamdulillah Bagaimana kita bisa membawa keluarga kita ke dalam surga di zaman yang kita melihat subhanallah. Fitnah itu sudah sampai ke tembok-tembok rumah orang. Kadangkala kita melihat satu keluarga, suami istri, anaknya empat berangkat ke restoran. Ustadz, ana punya suami itu Ustadz kalau sudah pegang HP lupa sama bininya. Dipanggil-panggil, bang, bang, nggak nyambung jemaah. Sampai ana pernah sebutkan ada sebuah karikatur di Arab, di koran Arab ana baca. Ada seorang perempuan lagi keluar dari kamar ngelihat suaminya pegang HP. Lalu Kata istrinya, "Ya Allah, enak banget ya kalau aku seperti HP dilihat terus sama suami." Lihat, suami itu lebih sering lihat HP daripada lihat wajahnya. Insya Allah. Ada yang tidak setuju kayaknya. Tapi ya kulihat. Banyak suami itu lebih suka ngelihat HP daripada ngelihat wajah istrinya. Ngelihat wajah istrinya mungkin sekali dua kali udah bosan. Tapi ngelihat HP Masya Allah. Ini perempuan ini ngomong sama suaminya. Enaknya kalau uh, kalau perempuan kayak HP dilihat terus sama suaminya. Apa kata suaminya? Oh enak banget kalau istri kayak HP. Tiap tahun keluar baru. <laughs> Nama. <laughs> Ada sudah kemakan dengan media. Tapi bagaimana kita supaya bisa bersama keluarga masuk surga? Yang pertama yang harus kita fahami, kita ini berada di muka bumi ini adalah dalam masa pengasingan. Antum tahu di masa Belanda banyak pahlawan-pahlawan itu yang diasingkan. Diasingkan keluar pulau, taruh ke sana. Mereka bukan penduduk asli pulau itu. Mereka dalam pengasingan. Karena menurut Belanda ini orang telah melakukan kesalahan. Bapak kita Adam alaihissalam sejatinya itu penghuni surga. Allah meletakkan dia di surga. Dan Hawa diciptakan di surga pula. Kenapa kok bisa turun dari surga? Gara-gara dosa. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini adalah dalam rangka memang kita berusaha menyucikan diri kita untuk bisa balik ke surga. Cuma banyak orang di tempat pengasingan udah betah. Nggak kepingin balik. Kadang-kadang dia merasa ya Allah aku sudah punya keluarga ya ini perantau biasanya. Orang kalau sudah merantau itu kadang-kala ada yang masih ingin balik ketika tempat perantauannya tidak nyaman. Dia kangen sama sama kampung halamannya. Tapi kalau tempat perantauannya zen, kayak Jakarta gini, banyak yang kepingin balik. Dia sampai mati kepingin mati di sini. Dan ini sebuah prinsip yang salah buat seorang muslim. Kalau ingin tetap tinggal di tempat pengasingan di sini. Kita tuh aslinya penghuni surga. Jemaah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti perantau, orang asing yang tinggal di satu tempat. Au abiru sabil. Tapi Nabi mengatakan tidak. Tetapi kau jadilah seperti orang yang transit. Orang transit itu nggak akan betah di tempat transit. Ada orang dari Makassar transit di Jakarta mau ke Singapura. Kira-kira dia betah lama-lama di Jakarta. Dia akan komplain kalau terlalu lama di Jakarta. Dia akan tuntut. Kenapa? Karena ini bukan tujuan aku. tujuan Tujuanku adalah Singapura. Aku mau ke Singapura kata dia. Dan begitulah kita di muka bumi ini. Kita itu tujuan utamanya adalah surga Allah SWT. Karena itu tempat kita balik. Tatkala Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa untuk turun dari surga. Di surat Toha ayat 123 sampai 125 Allah mengatakan qalah bita minha jami'an. Kata Allah, kalian semuanya turun. Hawa Adam bersama iblis. Jami'an semuanya ba'dukum li ba'din adu. Ini keputusan dari Allah. Keputusan tentang permusuhan antara kita dengan iblis. Sebagian kalian buat sebagian lainnya adalah musuh. Makanya jangan koncoan sama iblis. Kita tuh kadang kadang udah kasih itu musuhmu. Tapi dia baik sama aku. Ya sudah terserah. Karena iblis nanti nggak mau disalahkan pada hari kiamat. Iblis ketika di neraka, orang sudah masuk neraka, semuanya iblis pidato. Dia dapat kesempatan pidato. Dia ingin menjelaskan bahwasanya kalian selalu menyalahkan aku kata iblis. Padahal aku tidak punya kekuasaan, aku tidak pernah maksa kalian untuk ikut aku. Kalian yang mau ikut aku kata iblis. Maka iblis mengatakan fala talumuni Walumu anfusakum. Kalian jangan mencela aku kata iblis. Celalah diri kalian sendiri. Aku janji sama kalian dan aku selalu ingkar janji dan kau ikut. Kita udah berulang kali dapat bisikan-bisikan iblis dan kita tahu itu selalu diingkari sama iblis. Kata iblis, Allah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar kalian tidak ikuti. Aku janji sama kalian, aku dusta, kalian terus ikuti. Maka Allah katakan ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nih, cara balik ke surga. Bagaimana kita mau balik ke surga? Maka Allah katakan, apabila datang kepada kalian dari aku petunjuk. Orang sekarang kalau mau balik, umpamanya dia tersesat, kalau tidak punya peta untuk balik, nggak tahu dia. Gimana cara balik? Padahal banyak jalan Jalan menuju ke Allah yang mana nggak tahu. Maka Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Apa petunjuk yang Allah turunkan? Dari dulu Allah utus nabi-nabi. Allah turunkan kitab-kitabnya sampai kepada penutup para nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan Al-Qur'anul Karim dan Allah katakan zalikal kitabu la raiba fi tuh kitab yang tidak ada keraguan di dalam ini petunjuk yang Allah turunkan bagi orang yang mau bersama keluarga masuk surga kau ingin balik ke surga Hudan lil muttaqin. Ini petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah nggak maksa jemaah. Makanya Allah itu tidak suka hubungan dia sama hambanya dibangun di atas keterpaksaan nggak suka. Allah ingin hubungan dia sama hambanya dia dibangun di atas cinta. Makanya dikatakan la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama ini Islam masya Allah. Islam itu tidak pernah memaksa orang masuk agama. Islam nggak ada. Ustadz, peperangan-peperangan yang terjadi nggak ada memaksa mereka. Tidak seperti tak kala orang-orang menguasai negeri Islam. Tak kala Islam masuk ke Palestina, itu yang namanya gereja. Mulai zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tetap gereja itu ada. Dan dilindungi, salib-salib mereka dilindungi. Ketika Umar bin Khattab memegang kunci Masjidil Aqsa, itu Umar bin Khattab menulis perjanjian dengan penduduk Aila. Bahwasanya keamanan buat mereka, tidak diganggu peribadatan mereka, tidak diganggu gereja-gereja mereka, tidak dihancurkan salib-salib mereka, tidak dibebani mereka dengan tugas yang melebihi kemampuan mereka. Itu ditulis dan ada jam Mulai zaman yang Umar bin Khattab sampai hari ini. dan berbeda dengan tatkala umat Islam diusir dari Spanyol dan dan Portugal. Itu dipaksa. Cuma ada dua pilihan. Kau masuk Kristen atau kau mati atau kau pergi. Gak ada mau tinggal di situ gak boleh. Dalam kondisi Islam gak boleh. Di negeri kita tidak boleh ada orang Islam. Seperti itu mereka. Makanya Allah tidak ingin ada keterpaksaan orang masuk Islam nggak. Makanya kalau ada orang dipaksa masuk Islam, dipaksa pakai pedang, pakai tembak, kok masuk Islam? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu besoknya murtad, dia tidak terhitung murtad. Karena sejatinya Islamnya dia tidak sah. Karena dipaksa. Maka silahkan. Lalu Allah katakan waman a'rada an dzikri Adapun orang yang berpaling dari peringatanku yang Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi, bagi dia kehidupan yang sempit walaupun rumahnya luas seluas Senayan umpamanya. Itu sudah ketentuan dari Allah bagi dia kehidupan yang sempit. Jamaah, kebahagiaan itu bukan di harta. Kebahagiaan itu bukan di popularitas. Kebahagiaan itu bukan di jabatan. Ketika orang memandang kebahagiaan itu di jabatan, kalau pensiun susah hidup dia. Padahal dia tahu suatu hari aku akan pensiun. Bagaimana kau tahu mencari kebahagiaan di sesuatu yang sirna? Dan dia tahu anak ini umur 56 pensiun. Bagaimana kebahagiaan dia hilang. Bintang-bintang dia yang ada di pundaknya udah ditaruh sudah. Yang ada mantan pejabat atau mantan komandan, mantan apa. Tapi kebahagiaan itu hilang. Maka Allah katakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Dari Al-Quranul Karim. Antum kalau ingin mengukur kebahagiaan antum, lihat hubungan antum sama Quran. Gimana nih hubungan kita sama aturan yang Allah turunkan? Apabila hubungan antum baik, insya Allah di situ kebahagiaan antum akan bertambah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat kita akan himpun dia dalam kondisi buta. Dia ingin menuju surga, nggak ada jalan menuju surga buat engkau. Kau dikasih petunjuk, dikasih peta menuju surga, dikasih aturan engkau menuju surga, kau pura-pura nggak ngelihat, pura-pura tidak mendengar, tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu. Subhanallah jamaah. Anak sempat ngomong sama anak-anak. Anak-anak mau ke pesantren. Dia ngomong, Abah aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Ana ngomong, nak kau ini ikut aturan pesantren apa ikut aturanmu? Dia baru ngomong, iya bah ikut aturan pesantren. Ya sudah. Kita tuh banyak yang tidak mau ikut aturan Allah. Bikin aturan sendiri. Berpaling. Maka pada hari kiamat kau akan dihimpun dalam kondisi buta. Dikeluarkan dari kuburannya. Keluar dari kuburannya. Nabrak-nabrak nih orang. Lalu dia berkata, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau himpun aku dalam kondisi buta padahal dulu aku bisa melihat di dunia. Qala kadzalika atatka ayati fanasita. Begitu pula datang kepadamu ayatuna fanasita ayat-ayat kami lalu kau lupakan kau tinggalkan wa kadzalikal yaumatun ini kau dilupakan ya jadi untuk balik ke surga kita itu udah ada petanya, udah ada kitabnya. Seperti orang kalau umpamanya ya kita di kompleks angkatan udara, orang kalau ingin jadi pilot sudah ada bukunya oh kalau mau jadi pilot sekolahnya harus ini, ini, ini, ini, ini. Ah nanti jadi ini, lalu naik, lalu naik, lalu naik, ah, lalu jadi pilot. Itu ada aturannya. Kita untuk dunia kita baca. Kita pelajarin orang tua tuh mempersiapkan anaknya untuk jadi pilot, masya Allah. Keluar duit banyak nggak apa-apa dia, karena dia ada cita-cita di situ. Tapi apakah ada orang tua yang mempersiapkan anaknya untuk masuk surga? Nah, untuk masuk surga tuh nak nih caranya nak abah dikasih tahu sama ustad katanya ustad tuh ada di Quran tuh di surat ini surat ini surat ini udah jelas semua jemaah makanya kalau ada orang tersesat di siang bolong nabrak-nabrak ya berarti orang ini yang tidak benar kenapa terang seterang siang petunjuk dari Allah jemaah buat kita Oke, sekarang kalau kita sudah paham mau balik ke surga sama keluarga, berarti kita harus ikut betul petunjuk. Cuma memang suami istri ini harus satu visi dan misi. Kalau enggak, nggak bisa masuk surga bareng-bareng. Yang satu mau ke surga, yang satu mau ke neraka. Mungkin berjumpa. Nggak mungkin. Ini timur sama barat, akan pernah berjumpa. Maka para lelaki ketika ingin masuk surga bersama keluarga, maka dia harus memilih pasangan hidupnya yang benar. Pilih. Pilihanmu apa memang wanita penghuni surga atau tidak? Itu terserah kau lagi. Tadi itu hidup ini pilihan. Ustaz, anak lebih suka sama wanita yang ya yang nggak taat sama Allah. Bahasanya kan nggak taat sama Allah itu mungkin dia aku suka wanita yang yang nggak pakai kerudung, aku suka wanita yang pakai baju you can see ya berarti kau suka wanita yang tidak taat sama Allah. Iya Ustaz. Ya sudah, kau mau kemana sama dia? Mau ke surga? Wallahu a'lam. Karena teman menuju surga itu sudah jelas kriterianya kayak apa. Makanya para orang tua, eh, para lelaki yang muda-muda nih ketika ingin masuk surga sama keluarga, kau tentukan temanmu yang mau dibawa masuk surga itu kayak apa modelnya. Kita bicaralah masuk ke angkatan. Ada orang yang nggak masuk kriteria masuk tentara nggak mungkin. Kayak gini nggak diterima sudah kayak. Ya sudah kau cari yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada kita. Wanita itu dinikahin karena empat hal, karena kecantikannya, karena hartanya, masya Allah. Kita ini wanita aja, kita ini laki-laki. Kalau ngelihat wanita cantik semuanya tergoda. Kalau antum ketemu lelaki ngatakan Ustadz, anak ngelihat perempuan tuh kayak tiang masjid. Oh ya bismillah kita ke rumah sakit sekarang. Nah, dia berarti sakit ya, mah. Karena fitrah wanita, fitrah lelaki itu condong kepada wanita dan itu Allah yang membuat itu. Zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Itu sudah ditanamkan kecintaan kepada wanita. Maka kecondongan lelaki kepada wanita. Kalau ada lelaki condong sama lelaki, diapakan jamaah? Baik. Makanya Nabi Sosan mengatakan wanita dinikahin karena kecantikan. Tapi kecantikan itu bertahan berapa lama? Apakah kecantikan bisa membuatmu masuk surga? Belum tentu. Bahkan biasanya orang kalau menikah karena cantik, ketika istrinya tidak cantik dia akan tinggalkan. Nah, Nauzubillah, lelaki-lelaki yang suka berzina Padahal istrinya udah cantik dia masih suka bersin. Kenapa? Karena dia tidak menundukkan pandangannya. Dia masih melihat ada yang lebih cantik dari istrimu. Banyak. Banyak. Tapi kalau kau menundukkan pandanganmu, yang paling cantik di muka bumi siapa? Cuma istrimu. Tidak ada yang lainnya. Lima lihat perempuan dinikahin karena hartanya, ini ya, sebagian anak-anak muda dia cari istri yang udah bekerja. Boleh, boleh. Tafadhol. Cuma bisa nggak dia bersamamu ke surga? Mau nggak diajak ke surga? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang ketiga lihasabiha. Karena nasabnya darah biru ningrat. Insyaallah. Anaknya jenderal bintang 4. Kira-kira kan hidup nyaman lah. Iya, ini semua orang kan kesana dia ingin hidup senang tuh. Lalu Nabi menyebutkan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidati din tadi berdekat. Kalau kau ingin bahagia, kalau kau ingin beruntung, cari yang agamanya baik. Yang agamanya. Makanya kalau yang kau cari yang agama baik selesai sudah jamaah. Insya Allah bisa tuh masuk surga sama keluarga. Abul Asad Ad-Du'ali dia pernah mengatakan kepada anak-anaknya dikumpulin tuh anak-anaknya dia mengatakan ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an anak-anakku aku ini abahmu ini telah berbuat baik sama kalian ketika kalian masih kecil dan tatkala kalian sudah besar dan sebelum kalian dilahirkan anaknya bingung mengatakan ya abata kalau kau berbuat baik sama kita tatkala kita kecil kita lihat. Kau berbuat baik kepada kita tatkala kita udah dewasa kita melihat hal itu. Cuma yang kita bingung, gimana kau berbuat baik kepada kita padahal kita belum lahir? Apa jawabannya nak kasih hadiah? Nah, fadl. Hah? Istrinya soleha. Ya, istrinya soleha. Masya Allah. تفضل Habibi Apa kata Abu Aswad Ali? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu kalian. Dipilihkan sama bapaknya. Gak main-main dia mau menuju surga ini. Kalau tadi istrinya tidak soleha, agamanya tidak baik, sulit mau diajak sholat, aja sulit. Berapa banyak suami yang ya Allah saat anak ngurusin istri anak. Disuruh tepat waktu. Wallah nggak tepat waktu. Ya sudah. Itu pilihan Sekarang kau berusaha untuk memperbaiki istrimu. Maka kalau ingin masuk surga dengan kondisi istri sudah ya ya mau tukar nggak bisa Ustaz. Nah, kan nggak bisa mau tukar mau sama mertuanya anak kayaknya nggak cocok sama yang ini. Nah, Ya udah antum perbaikin. Perbaikin. Salah satu cara memperbaikin adalah diingatkan sholat. Ketika kerja telepon istrinya. Dek ini udah waktu waktu duhur, dek. Kau lagi ngapain? Terus terang perempuan itu ya suka bersih-bersih di rumah. Suka rapi-rapi. Banyak yang diurusin di rumah akhirnya sholatnya telat. Masa ini itu azan sudah dikumandangkan. Padahal termasuk amalan yang paling dicintai Allah apa? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Yang pertama dihisap pada hari kiamat apa? Salat. Jadi kalau kita mau bareng-bareng masuk surga, salatnya harus benar semua nih. Tepat waktu semuanya. Jadi ketika hisap pertama lolos semuanya. Satu keluarga nih lolos. Kenapa? Karena sholatnya semua benar. Maka ada harapan untuk selanjutnya dihisap perbuatan yang lain. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya jadi baik jamaah. Maka tadi agamanya yang menjadi tolak ukur kalau kau ingin memilih seorang istri. Sebagian kita itu kalau bicara agama selalu meremehkan. Dia mengatakan Ustadz kalau agama kan bisa diperbaiki Ustadz. Tapi kalau wajah Ustadz udah jelek ya sampai mati tetap kayak gitu kata dia dia salah kalau ada wajah-wajah yang jelek jadi cantik karena cinta nah suami itu kalau udah cinta sama istrinya yang baik yang soleha lewat tuh semua perempuan tuh orang-orang ngomong kau itu kok cinta banget sama istrimu kata dia iya istriku ini yang ngajari anakku ngaji istriku ini yang ngajari anakku sholat Istriku ini yang mengenalkan Allah kepada mereka. Masa aku nggak cinta sama dia? Kalau kita berbicara hanya hanya casingnya doang Allah jemaah. Ana mau tanya sama antum. Ada HP iPhone. Ya. Casingnya Cina. Tapi isinya iPhone. Terus antum ada HP Cina casingnya iPhone pilih mana tuh? Pilih mana? Yang casingnya Cina tapi isi yang penting kan isinya. Yang penting tuh isinya. Maka di sini Rasul SAW mengatakan fadfar din. Agama aja, Agama ini pegangan hidup jemaah. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa Ismatu amri. Ya Allah perbaiki agamaku ya Allah. Yang itu adalah pegangan aku. Pegangan aku dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan untuk eh, memilih seorang lelaki kita tidak tahu. Nabi Alaihissalam menyuruh untuk memilih lelaki yang akhlak dan agamanya baik. Bukan yang lain-lain. Sampai para sahabat bingung ya Rasulullah. Kalau ini agama dan akhlaknya baik tapi tapi nih ada kekurangan, miskin umpamanya atau tidak tampan atau kurang tinggi. Kan kita ngelihatnya ke sana tuh. Kata Nabi SAW, apabila datang meminang putri kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan, nikahkan. Wa illa kalau enggak akan terjadi fitnah dan kekacauan di muka bumi. Dan itulah yang menyebabkan sebuah negeri kacau anak-anaknya jadi begal. Wallah kalau kita lihat jamaah sekarang jamaah. Geng-geng motor itu lahir dari mana mereka? Dari rumah-rumah kita. Bukan dari tempat lain. Sebagian dari bapak ibu yang muslim dan muslimah. Tapi kok bisa jadi anak-anak geng motor yang suka merusak? Ada yang salah nih. Bapaknya muslim, ibunya muslimah. Oh ternyata bapaknya muslim, tapi milih ibu yang tidak solehah. Jadinya anaknya kayak gitu. Atau ibunya muslimah tapi pilih suami yang fulusnya banyak. Tidak melihat kepada agama. Jadinya seperti itu anak-anak. Anak-anak yang sabu-sabu dan narkoba. Allahu Akbar. Anaknya siapa? Sebagian besar adalah anaknya orang-orang Islam jamaah. Tapi tadi karena ketika memilih pasangan hidup memang jelas bukan untuk ke surga. Maka pilih yang agama dan akhlaknya baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada masalah sama istrinya. Pernah. Istri-istri Nabi ini hidup susah jemaah. Seringkali di rumahnya istri-istri Nabi itu nggak ada makanan kecuali air, kecuali air. Antum bisa bayangin apa yang mereka lakukan? Ya puasa. Nabi SAW kadang kala ke rumahnya fulan, ada yang bisa dimakan nggak ada. Kalau gitu hari ini aku puasa. Tapi ternyata suatu saat istri-istri Nabi ini minta tambahan nafkah. Mereka kayaknya udah nggak kuat. Mereka istri-istri yang soleha. Bukan mau hidup nyaman. Mau hidup wajar. Ya bagaimana di rumah nggak ada makanan, yang ada air. Secara logika wajar apa nggak wajar? Ya kayaknya susah lah. Dan itu berhari-hari. Nabi SAW, antum kalau membaca hadis bagaimana berbukanya Rasul SAW. Nabi berbuka kalau ada kurma muda pakai kurma muda. Nggak ada kurma muda, kurma kering. Nggak ada kurma kering, minum air Nabi SAW. Ya itu yang diminum. Sahurnya apa? Minum air lagi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu susahnya hidup beliau alaihi salatu wassalam. Maka istri Nabi akhirnya mereka menuntut untuk hidup wajar. Ya Rasulullah kita susah, makan gak ada ini itu. Akhirnya sama Nabi diboikot istri sih selama satu bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin memberikan pelajaran kepada mereka kalau dunia ini bukan tempat mencari kenyamanan. Diboikot satu bulan sampai terjadi isu di kota Madinah kalau Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Ada isu. Umar bin Khattab akhirnya datang setelah sebulan ini. Dia dengar ya Rasulullah, aku dengar kau menceraikan istri-istrimu kata dia. Enggak, aku tidak menceraikan istri-istriku. Lalu turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28 29, 30. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam menyamakan visi dan misi bersama istri-istri. Kita tuh kalau udah terlanjur menikah, dapat istri yang tidak sama visi dan misinya, udah duduk. Duduk. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memanggil istrinya satu persatu. Didudukkan. Untuk disamakan visi dan misinya. Allah mengatakan ya ayuhan nabi wahai nabi kulli azwajika katakan kepada istri-istrimu in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usrihkunna sarahan jamila katakan kepada istri-istrimu kalau kalian ingin kehidupan dunia dan kalian ingin perhiasan-perhiasan dunia maka kalian ke sini semua Aku akan kasih itu apa yang kalian pinta. Aku akan berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan. Tapi setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang yang cantik. Kata Nabi SAW. Karena visinya udah udah beda. Ini ambisinya dunia. Ambisinya rumah, ambisinya jabatan, ambisinya mobil, apa macam-macam. Maka kata Nabi SAW, aku akan kasih yang kalian inginkan, lalu setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang elok. Ya harus ya maaf. Karena kalau istri nggak mau diajak ke surga, antum gimana hidup antum? Antum akan diperes, tersiksa. Silahkan dibawa ke surga nggak mau. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu. Wa daral akhirah. Kalau yang menjadi Ambisi kalian adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Fa Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran atima. Allah sediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka kita kadang-kala perlu duduk sama istri kita. Duduk. Kita mau kemana nih? Mungkin kau salah pilih aku sebagai seorang suami. Mungkin aku juga mungkin kurang jeli memilihmu sebagai seorang istri. Tapi sekarang kita sudah ditakdirkan menjadi suami istri. Kita perlu menentukan peta yang akan kita jalani. Tinggal mau atau tidak. Dan berat-berat jemaah. Menentukan pilihan ini berat, tapi itulah yang seharusnya dilakukan seorang muslim ketika visi dan misinya tidak sama. Cuma yang banyak terjadi perceraian itu bukan karena urusan akhirat, urusan dunia. Bukan karena istrinya tidak taat kepada Allah enggak. Kadangkala suaminya yang malah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ingin masuk surga bersama keluarganya setelah memilih pasangan hidup Kemudian dia sudah menikah, memperbaiki pasangan hidup, ingat tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kemudian setelah itu kau ingin punya anak. Berapa punya anak? Yang banyak. Yang banyak. Karena anak itu adalah aset jemaah. Aset yang bisa berdoa. Kalau antum bikin rumah, orang masya Allah. kadang kadang anda lihat orang kaya punya apartemen mungkin di delapan lokasi. Satu apartemen isinya 120 kamar atau rumah. Anaknya cuma satu. Anaknya cuma dua. Kalau dia mati, siapa yang mendoakan dia? Ya cuma satu atau dua. Apakah penghuni apartemen akan mendoakan antum? Mungkin ini yang punya apartemen dolim ini. Mungkin akan mendoakan keburukan. Nah, makanya tatkala antum menikah niatnya sudah benar. Kepingin punya anak berapa? Ya terserah kita perlu ikut KB. KB itu keluarga berencana. Berencana. Kita harus punya perencanaan yang matang, jemaah. Antum melihat orang-orang besar itu punya rencana yang matang. Mereka punya anak banyak. Kalau kita lihat Bung Karno berapa anaknya? Presiden pertama RI. Pak Harto berapa anaknya? Mereka punya rencana. Dan kita pun harus punya rencana. Punya rencana ya antum punya anak mamanya anak kepingin punya anak tujuh. Fabel. Aku anak kepingin punya anak dua belas. Tafabel. Terus terang anak agak sakit hati dengan beberapa pamflet yang menuliskan ya. Tulisannya adalah banyak anak banyak masalah. Bukan dua anak cukup, dua anak cukup kan ya kalau orang cukup fabel. Tapi ini banyak anak banyak masalah. Ini gambaran yang tidak benar. Tatkala orang mengatakan banyak anak, kau tahu dari mana? Lihat tuh, fulana, ana lihat Masya Allah. Ada orang punya anak tujuh atau sembilan jamaah. Semuanya hafid Al-Quranul Karim. Ada satu orang kaya punya anak satu narkoba. Satu anak. Tidak benar menempatkan banyak anak banyak masalah. Rasulullah SAW Wasallam menyuruh agar umatnya menikahin wanita yang subur dan penyayang. Ingat subur dan penyayang. Soalnya kalau subur, masya Allah ada perempuan-perempuan yang subur banget. Suaminya lewat udah hamil. Karena subur banget ini masya Allah. Pokoknya terus punya Kalau banyak anak nggak penyayang ibunya rusak. Kenapa dikatakan rusak? Ya gimana? Antum lihat kadang kala ayam itu punya anak lima, tapi kalau sudah betinanya ayam ini kepingin kawin, itu anaknya dicucuin jemaah. Ya, Nggak disayangin anaknya. Begitu pula dengan wanita-wanita yang banyak anaknya dan tidak pengasih. Antum repot dengan dia. Datang ke rumah, pulang kerja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya, Masya Allah. Istrinya pegang HP, ditanyain, di mana anak-anak? Apa jawabannya? Wallahu a'lam ibu ditanyai anaknya wallahu alam iya satu ada di kamar mandi udah basah-basah bajunya satu di tempat sampah ngorekin sampah satu di mana ibunya tiduran nah makanya kalau cari ibu cari yang penyayang dan subur dan jangan takut orang-orang dulu itu secara finansial ekonomi mereka jauh di bawah orang-orang sekarang nggak punya motor nggak punya mobil tapi punya anak 12 hidup semua. Dan anak selalu ambil contoh di Bondowoso itu. Ustadz Zen punya anak 27 atau 28. Anak kemarin dapat tambahan 28. Anaknya jamaah dari satu ibu. Bayangkan. Dan semua anaknya jadi orang. <laughs> Maksudnya. Betul jemaah. subhanallah itu anaknya 27 atau 28. Anda berjumpa dengan yang paling kecil. Anda pikir yang nomor 27 perempuan, yang nomor 28 laki. Dan Masya Allah, mereka padahal hidupnya pas-pasan. Tapi siapa yang ngasih rezeki? Allah yang ngasih rezeki. Maka kalah antum menikah dengan wanita yang miskin. Atau menikahkan lelaki yang miskin. Jangan takut. Asalkan soleh. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli Kalau yang dinikahkan dan dikawinkan adalah orang-orang yang fakir, Allah yang akan cukupi, bukan komandannya. Bukan atasannya, tapi Allah yang akan mencukupi dari karuniaNya Kenapa harus takut? Dan tentunya tadi, setelah punya anak, dididik anaknya dengan benar. Kita orang tua harapannya adalah masa depan anaknya dunia. Nah, kau harus jadi dokter. Baik, nggak apa-apa jadi dokter. Yang penting dokter yang beriman. Anaknya kepingin jadi tentara, masya Allah, tafadhol. Kita butuh tentara negeri ini, tapi tentara yang beriman. Tentara yang bekerja bukan hanya takut kepada komandannya, tapi dia bekerja komandan anak ada nggak ada tapi Allah selalu melihat anak. Ini yang dibutuhkan. Makanya orang tua harus mendidik anaknya sejak kecil. Ya dari mulai ibunya. Ibu itu madrasah. Madrasah pertama. Minta rizki yang halal. Sedangkan kita makan yang haram. Akhirnya doa kita nggak dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan apa yang dimakan. Apalagi di masa yang riba ya. Sekarang ini subhanallah jemaah. Semuanya riba. Kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah SWT. Ya. Orang Masya Allah rumahnya dengan sistem riba dia dapat. Motornya dengan sistem riba dia dapat. Mobilnya dengan sistem riba dia dapat. Bahkan HP-nya dengan sistem riba dia dapat. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Perang. Di surah Al-Baqarah Baca tuh dari ayat 273, 74, 75. Bagaimana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya ayat ini turun di satu masa di mana orang-orang Arab jahiliyah itu tenggelam dalam riba. Dan setelah masuk Islam ternyata di antara mereka masih ada yang terjebak riba. Maka Allah katakan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Fa lam taf'alu. Kalau kalian tidak mau melakukan. harbin biharbin minallahi wa rasulih. Maka diumumkan kepada kalian perang sama Allah dan Rasulnya. Kalah. Nggak akan menang kita. Maka tadi kalau kepingin anak-anaknya soleh, kasih makan yang halal. Nggak masalah. Dan anak dibiasakan melihat kepada yang di bawah, tidak melihat kepada yang di atas. Istri juga, ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu kadang kala kalau habis berkunjung dari rumah temannya yang banyak fulusnya, pulang bikin sakit hati suaminya. Bang, kau tahu bang, tadi itu sofanya bang 27 juta bang. Iya. Hmm, Hordennya satu rumah itu aku lihat katanya ya nggak banyak sih 42 juta. Hmm. Ya kata suaminya terus mau apa? Yang enggak lah abang mungkin punya duit mulai ini. Makanya bapak-bapak kalau istrinya sudah berpikir dunia ajak ziarah. Ziarah kuburan. Betul aja ayo. Nih. Itu untuk mengingatkan mati, jam. Mengingatkan mati. Kalau tidak dia akan selalu melihat kepada yang di atasnya. Atau kalau tidak diajak ziarah ke rumah orang-orang miskin. Anak ini bahagia banget karena di kampung anak itu ada kumpulan ibu-ibu namanya kelompok S3. Sedekah sehari seribu. Mereka kalau udah kumpul hari Jumat tuh datang ke rumahnya orang-orang tua yang nggak punya rumah, ya. hidup di sebelah kuburan, rumahnya kayak kandang ayam. Itu kalau pulang dari sana istri anak imannya masya Allah. Ya Allah bang ternyata banyak yang lebih susah dari kita Alhamdulillah gitu kan. Seneng gitu ya Jadi dia nggak mikir minta macem-macem udah jemaah Malah dia yang dimiliki diingin dia transfer ke mereka Bahkan dia ngomong sama anak Bang kapan abang ada waktu anak mau ajak ke sana dia ingin menunjukkan bahwa saya banyak orang yang lebih susah dari kita. Di sini akhirnya kita akan jauh dari yang haram. Kita bisa udahlah, yang penting halal walaupun sedikit. Yang penting halal. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa masuk surga bersama keluarga, berdoa. Buat istri dan anak-anaknya. Doa apa? Doa minta masuk surga. Kebanyakan kita doanya itu untuk kesuksesan anak di dunia. Repot orang tua ini kalau anaknya mau daftar kuliah. Yang puasa Senin Kemis. Ya Allah saya mau doa sama Allah. Nah kenapa kau nggak Senin Kemis untuk minta surga buat anakmu? Soalnya kalau anak itu diterima. Senin Kemisnya berhenti enggak? Berhenti Alhamdulillah selesai sudah. Tapi kalau berdoa minta surga, kapan tahu masuk surga? Nggak akan tahu sampai mati maka dia akan terus puasa Senin Kemis. Meminta sama Allah taala Allah menyebutkan tentang ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang dikasih Allah tuh di akhir surat Al-Furqan. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan minta supaya dijadikan imam buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Surga itu buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim. Kita ini meremehkan kesyirikan. Ya. Seakan-akan kita yang sudah lahir Islam, oh nggak mungkin orang Islam kena syirik nggak mungkin. Kau tahu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu imamul hunafa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Kita mau sampai kapan? Pertanyaannya udah segini, masya Allah. Baik, ini ini terakhir lalu kita Ini mungkin dibukain di. Nah, apa doanya Nabi Ibrahim minta dijauhkan kesyirikan dia dan anaknya. liyuqimus salah itu untuk minta sholat tapi nggak apa anak kasih hadiah Fadol kirim ke belakang nah doa yang lain yang jelas minta dijauhkan dari kesyirikan apa doanya? Wajnubni wabaniya. Insyaallah. Anak kasih kasih ini nggak apa-apa lah. Wajnubni ya Allah jauhkan aku wabaniya dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kita pernah nggak doa kayak gitu, Jom? Kadangkala kita merasa aman, nggak mungkin orang anak ustadz, anak alhamdulillah lingkungannya muslim tuh Nabi Ibrahim imamnya hunafa Khalilur Rahman, beliau takut anak keturunannya itu menyembah berhala. Maka kita harus berdoa minta kebaikan buat anak kita di dunia dan di akhirat buat mereka. Dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari bala dan musibah di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu a'lam Masya Allah. Ini ada yang sudah di print dari rumahnya. apa nanti anak baca? Baik, anak akan akan baca yang bisa Anda jawab jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Istri menjaga kecantikan lahir batin agar keluarga bahagia adalah salah satu pendukung keluarga bahagia untuk menjaga untuk menjaga kecantikan lahir bolehkah kita ikut senam aerobik Dimana kita tahu musik itu haram. Jamaah, untuk menjaga kecantikan banyak cara. Caranya satu, pembantunya suruh pulang. Nah, kan sebenarnya kalau kita lihat istri-istri para sahabat itu mereka kerja. Antum sampai sekarang kalau ngeliat orang-orang desa ikut senam aerobik, badannya singset singset ya Anak kalau lihat di gunung-gunung itu ya, perempuannya masih pakai hmm, pakai jari sama stagen. Masya Allah, umur 70 tahun jemaah. kayak umur 20 tahun. Masya Allah kata dia. Yang ini umur 40 tahun kayak nenek-nenek. Karena apa? Karena olahraganya olahraga jempol dan jari telunjuk. Mau nyuci, seret. Air, seret. Dulu nimbo mah, Antum tahu nimba itu. Masya Allah. Keker-keker mereka itu. Nam sehat, gak perlu senam. Itu sudah senamnya mereka. Tapi karena sekarang ibu-ibu itu ya tadi banyak kerjaan rumah yang dilimpahkan kepada orang lain sehingga dia kerjanya cuma duduk. Jadi ummu remote. Ibunya remote. Dia ya itu kalau remotenya hilang, masya Allah sakit hati di mana remotenya ini? Karena dia memang itu olahraga dia, pencet ini, pencet itu. Maka kalau kita bicara senam aerobik, senamlah di rumah. Tapi jangan kumpul sama perempuan-perempuan yang kadang kalah dengan pakaian yang carilah teman-teman yang baik. Kalau mau bikin senam, ya buat ibu-ibu undang guru senam di rumah. Senamnya yang yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Tapi tadi usahakan memang kerjaan rumah itu dikerjakan sendiri. Kemudahan-kemudahan yang ada ternyata menyimpan banyak bala dan musibah. Banyak wanita-wanita kena stroke ya. Atau wanita-wanita kena kanker macam-macam yang itu di desa kita masih jarang dengan kayak gitu jemaah. Yang banyak di kota-kota malah kayak gitu. Dan yang kena banyak orang-orang berada. Karena ya olahraganya kurang. Makanya usahakan mulai sekarang. Anak sebenarnya waktu itu ingin di rumah itu sumurnya pakai yang pompa itu cuma. Cuma mertua tidak setuju ya kita nggak eh, <laughs> ikut mertua <laughs> kita ngomong pakai pompa ini biar istri, masya Allah gitu kan. Betul. Maka kalau nanti yang belum nikah nih, nah, antum sudah persiapan. Tuh. Jadi rumah yang ada sumurnya. Seperti itu. Masak pakai kayu mamanya. Dan ya, masya Allah, itu paling tidak ya antum lihat seperti orang-orang desa. Tapi perempuan ingat menjaga menjaga kecantikan lahir penting, tapi yang lebih penting kecantikan batinnya. Karena banyak wanita-wanita yang terus terang. Anda melihat sampai hari ini masih. Yang dia itu cantik buat orang lain bukan cantik buat suaminya. Kalau mau kondangan jemaah. Masya Allah. Itu sampai bedaknya 2 senti. Nah, sampai rumah langsung dihapus. Suaminya waktu datang kelihatan, Masya Allah cantik banget. Keluar dari kamar loh, ibabui. Karena pangling dia, seperti pembantu kadangkala. Seharusnya di rumah dia cantik. Dia pakai segala kecantikan buat suaminya, sehingga suaminya betah di rumah. Makanya pakai daster itu kalau beli daster Ya kadangkala nggak bisa dipungkiri kita pun laki-laki kadangkala suka baju yang robek-robek, enak dipakai ya. Itu perempuan kadangkala daster yang sudah 20 tahun yang lalu itu masih dijaga sama dia jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami kadangkala memberi like kepada foto wanita lain yang bukan mahrom atau ikut memberi komentar pada status teman perempuannya. Dia bilang, memang kalau begitu saja bisa nafsu. Bagaimana cara saya menjelaskannya? Subhanallah jemaah. Antum tahu musibah besar itu dimulai dari pandangan mata. Awalnya dari mata. Perampok itu jadi ngerampok tuh rumah karena apa? Karena mata. Bagaimana terjadinya perzinaan? Lewat mana? Lewat mata. Kenapa dalam Islam itu Allah mengatakan nih kalau kita bicara kitab yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min afsarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Kita tahu-tahu perempuan ini bukan mahram kita. Kenapa kita liatin dia? Kenapa kita like dia? Oke, okay, kalau sekarang kau sebagai seorang suami, istrimu melaik seorang lelaki. Masya Allah, ganteng. Suaminya tahu, eh, Masya Allah, gimana kau kurang ajar sama suami tadi. Tidak menghargai suami. Itu sama sebenarnya. Maka bagaimana menjelaskan kepada suami, kasih penjelasan lah. Jamaah, nanti akan ada wanita-wanita yang telah menanti orang-orang yang menundukkan pandangannya di dunia. Makanya kasih penjelasan dengan cara yang baik. Istri kalau mau ngasih tahu suaminya, tolong jangan menggurui. Soalnya kalau menggurui, suami itu komandan. nggak mungkin komandan mau dikasih tahu sama anak buahnya. Tapi cara ngasih ke komandan dengan cara yang santun. Pak, saya ada usulan ini. Ya dengan mudah-mudahan suaminya nerima. Tapi kalau istri umpamanya suami baru pulang dari tempat kerjanya, Mas, sini Mas. Duduk sini, saya ada yang mengucapkan Oh, itu berantem itu jamaah. Ustadz laki-laki baik akan mendapatkan wanita yang baik. Namun ada juga tidak semuanya mendapatkan pasangan yang baik. Bagaimana penjelasannya? Nah jamaah. Allah menginginkan laki-laki baik mendapatkan wanita yang baik. Di situ ada unsur anjuran agar seorang orang yang baik memilih orang-orang yang baik. Tapi ternyata ada orang-orang baik tidak memilih orang-orang baik. Dia tahu dia rajin sholat tapi karena dia melihat perempuan ya Allah cantik banget dia. Sampai kejadian jemaah. Antum tahu kejadian dalam satu peperangan ada seorang yang suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat wanita cantik. Lalu dia tulis surat sama perempuan itu. Perempuan itu mengatakan nggak bisa kau menikahin aku, aku Nasrani. Kecuali kau masuk Nasrani aku terima. Itu seorang yang suka berjihad masuk Nasrani. Jadi Allah menginginkan orang-orang baik itu menikahin wanita-wanita yang baik. Begitu pula sebaliknya. Tapi dalam kehidupan ternyata ada orang-orang yang tidak seperti itu. Dan seharusnya orang-orang baik mendapatkan orang-orang yang baik. Tapi kadangkala Allah menguji. Diuji. Antum tahu istrinya Fir'aun. Dia itu salah satu penghuni surga. Siapa suaminya? Fir'aun. Itu ujian buat dia. Sabar enggak dia untuk masuk surga lewat suami yang seperti itu. Barakallahu fikum. Apa visi dan misi Ustadz dalam berkeluarga? Insya Allah. Jamaah. Ya, ya mudah-mudahan ya kita kita seharusnya punya visi dan misi yang sama seorang muslim itu, yaitu menikah untuk menyempurnakan agamanya, menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, menikah untuk mengikuti sunnah Rasul saw, menikah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, menikah untuk memiliki anak-anak dan keturunan yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus menjadi misi kita bersama dalam berkeluarga. Makanya orang yang menikah dengan niat baik, Allah akan bantu dia. Tapi kalau dia nikah gara-gara berzina, gimana Allah akan bantu dia? Dan banyak terjadi pernikahan karena pernikahan keburu-buru ya. Karena ternyata perempuannya sudah hamil. Gimana kau akan masuk surga bersama keluargamu? Sedangkan engkau memulai kehidupanmu dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus bertobat orang-orang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah suami istri yang belum dikaruniai keturunan hingga akhir hidupnya lalu amalan jariahnya karena tidak memiliki doa anak yang soleh lalu apa yang dapat diharapkan untuk syafaat di hari hari kelak nantinya masya Allah ujian orang beda-beda dan semuanya indah jamaah orang ada yang mengharap anak sampai mati nggak punya anak bisa jadi kalau dia punya anak anaknya durhaka Mungkin dikasih dia nggak punya anak. Antum tahu kisah Khadir nama Nabi Musa alaihissalam. Ketika berjumpa dengan seorang anak lalu dibunuh sama Khadir. Karena anak ini akan membuat orang tuanya jadi kufur. Maka dibunuh. Itu anak. Maka semuanya mensyukuri takdirnya. Dan bersabar menghadapi semua itu. Tapi masih banyak amalan lain yang bisa dia lakukan. Salah satunya apa? sodakoh jariah. Salah satunya apa? Kau kasih beasiswa orang-orang yang belajar agama. Kau bikin tempat umpamanya rumah tahfidz Al-Qur'anul Karim. Sehingga tuh orang yang menghafal Quran di tempat itu terus pahalanya kau akan mendapatkan hal itu. Banyak jalan. Dan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kau belajar ilmu, kau amalkan. Kau kasih tahu orang. Mungkin kau nggak punya anak, tapi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kau berikan kepada mereka, lalu di, diajarkan kepada yang selanjutnya, kepada yang selanjutnya, engkau akan mendapatkan pahala orang itu terus berapapun jumlah mereka. Banyak peluang dan kita harus ya bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang hamil di luar nikah itu termasuk takdir Allah? Dan apakah itu jodoh? Jamaah, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu karena takdir Allah. Semua yang karena takdir Allah SWT. Tapi Allah juga mentakdirkan ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Maka jangan berdalih dengan takdir. Seperti kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika orang mencuri mau dipotong tangannya dia mengatakan wahai Amirul Mukminin, aku mencuri karena takdir Allah. Iya, dan aku memotong tanganmu karena takdir Allah. Iya. Jadi orang yang berzina karena dia dirajam, dia masuk neraka karena takdir Allah Swt. Kita ini diperintahkan untuk berusaha. Dan Allah memberikan pilihan buat kita. Allah memberikan keinginan buat kita, kita bisa memilih mau berzina atau mau meninggalkan berzina. Tapi Allah tahu kita akan milih mana. Allah tahu. Oleh karena itu tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlul jannati min ahlin nar. Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang di antara kita akan masuk neraka? Kata para kata Nabi Alaihissalam, "Na'am, Allah tahu." Lalu para sahabat mengatakan, mal amal." Kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi mengatakan, "I'malu." Kata Nabi SAW, tugas kalian beramal. Kalian beramallah. Gak usah mikirin Takdir itu. Ketika kau berbuat dosa jangan mengatakan aku berbuat dosa karena takdir. Baik, kalau kata kau masuk neraka karena takdir, mau? Ya enggak lah, Kau ingin masuk surga nalah kata dia. Begitu pula kau. Kau punya keinginan untuk berbuat dosa dan kau bisa meninggalkan itu dosa. Maka orang yang hamil di luar nikah yang dia harus pikirkan adalah dia telah melakukan dosa besar. Anak yang lahir tidak boleh dinasabkan kepada bapak. Anak itu tidak berdosa. Iya, anak itu lahir tidak bawa dosa. Tapi orang tuanya bawa dosa. Sebagian orang dengan menikah dalam kondisi hamil dia berpikir dosanya dihapuskan. Alhamdulillah saya sudah nikah. Berarti dosa zinanya selesai. Enggak. Dosa zinanya akan dihisap sampai kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong orang-orang seperti ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara apakah jadi jodohnya? Bisa jadi jodohnya, bisa jadi tidak. Bisa jadi ini sudah hamil nikah setahun cerai. Dan banyak terjadi. Orang-orang yang anaknya ya lahir sebelum pernikahan yang sah. Kemudian orang tuanya 2-3 tahun mereka bercerai kemudian. Dan anak kadang-kala berpikir kenapa ada perempuan-perempuan yang jadi pelacur. Dan tidak sedikit di antara mereka adalah janda-janda. Karena memang dia nggak benar sebelum dia jadi janda memang nggak benar. Ini mungkin sebagian di antara mereka. Ada wallahu a'lam Menghadapi suami yang suka kasar. Setiap bicara dengan istri cemberut. Padahal sudah maksimal sebagai istri merawat suami dan anak-anak. Kenapa? Ya sabar mau diapain? Itu kan suamimu. Itu pilihanmu. Dan kau harus bersabar. Suami kadangkala berbuat kasar karena ada pemicunya. Maka kalau sudah tahu nih ibu-ibu nih khususnya, ibu-ibu kalau sudah tahu suaminya itu suami anak ini nggak sabaran usah. Kadangkala dia manggil anak, manggil anak, fulana. Anak datang terlambat marah. Ya udah kau tahu nggak boleh terlambat. Bikin segala pemicu amarah suami itu hilang. Kadangkala istri membantah. Oke, jangan pernah membantah. Kalau dipanggil suami lagi masak, matiin kompornya, datang guys ke suaminya. Bang, ahlan usaha. Suaminya datang bukain pintu. Tanyain, bang, mau yang panas apa yang dingin? Masya Allah. Tuh istri yang kayak gini, kira-kira masih kasar nggak suaminya jemaah? Kalau masih kasar, ya Wallahu a'lam. Mau diapain lagi? Tapi berusaha segala pemicu yang membuat dia jadi berakhlak buruk kau hilangkan. Karena sejatinya suami itu bayi besar. Bayi, ya maaf. bahan Bahantum ini sama sama anak nih, bayi besar nih. Kadangkala yang menjadi saingan kita itu anak-anak kita sendiri, masya Allah. Betul. Dan ibu-ibu ketahui suami itu paling nggak suka kalau ibu-ibu ditanya mamanya kunci mobil. Tanya, di kunci mobil di mana?" "Wallahu a'lam." <laughs> Betul wallahu alam, kau nggak tahu. Tapi kau mengatakan iya bang, bismillah. Ah, kayak aneh kongset kan. Coba ada yang lihat di belakang. Bagian ibu-ibu. Bismillah. Aman ibu-ibu? Lanjut. Nah. Baik, tolong panitia ada yang melihat. anak melihat ada ada api ada percikan api di atas. Nah, di belakang sana ya, di belakang sana. Panitia belakang masjid, bagian belakang. Sampai mana kita jemaah? Wallahu alam. Nah, wallahu alam. Jangan kalau ditanya sama suaminya kunci mobil di mana, ya bang, anak carikan langsung berdiri. Jangan duduk mana kunci mobil, tunggu anak berpikir. <laughs> Emangnya jadi pemikir istrinya. Istri, iya bang. Berdiri dia, dia cari. Dengan jalan dia berpikir, di mana kira-kira? Dia cari. Suami itu akan menghargai usaha istri. Walaupun bang, aku udah cari nggak ketemu bang ya. Mana ya? Ya, nantilah mudah-mudahan ketemu. Tapi kalau istri mengatakan wallahu a'lam, nggak tahu ya sudah berantem. Padahal yang salah siapa? Suami. Betul, kita katakan itu. Sekarang bagaimana suaminya ini supaya nggak bikin keributan di rumah? Masya Allah Saya tinggal di keluarga yang belum mengenal sunnah Termasuk keluarga Termasuk Bagaimana sebagai istri anak saya dapat memperkuat iman saya Di depan keluarga kecil dan keluarga besar saya Agar perbuatan saya dapat membawa mereka untuk mencintai sunnah Jamaah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu dibenci ketika beliau berdakwah. Beliau diusir, beliau dicaci maki, beliau bahkan mau dibunuh sama keluarganya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tuh pamannya Nabi SAW. Itu Nabi kalau berdakwah Abu Lahab di belakangnya. Nabi berdakwah ke pasar-pasarnya SAW. Ngajak orang-orang yang berangkat haji. Diajak kepada Islam. Apa kata Abu Lahab? Jangan percaya sama dia. Aku pamannya. Ini orang murtad. Nih datang lagi. Seperti itu. Apa kuncinya? Sabar dan terus menuntut ilmu. Dan perbaiki etika kita. Jadi kita tuh yang baru ngaji kadangkala memang banyak berbuat salah. Salah sikap. Terlalu kaku. Nah datang ke rumah orang tua yang lihat masih belum benar. Pak bapak ini bisa masuk neraka kalau gini pak. Insya Allah bapaknya dimasukkan neraka sama dia jemaah. Dia seharusnya dengan bahasa yang baik, yang santun ya. Karena sama suaminya. Pokoknya tunjukkan bahwa seorang yang mengenal Islam lewat Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia semakin berakhlak mulia, semakin santun, semakin sopan, semakin baik sama tetangga, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, suka berbagi. Ketika perubahan ini terlihat, itu pun anti mungkin akan dibenci masih. Apalagi kalau anti ternyata tidak berbuat baik. Maka tolong diperbaikin hal itu. Hadza wallahu a'lam Baik, anak mau baca yang sudah di print kesian jamaahnya. Nah, anak akhwat Bagaimana untuk sholat berjamaah maghrib dan isya bagi akhwat? Apakah harus dikerah, dikeraskan pada saat menjadi imam sholat sama wanita baik itu di rumah dan bagaimana bila di masjid ya dia pokoknya didengar sama yang jadi makmum jangan pakai mic tonggo tetangganya semua pada pada dengar enggak dia tetap menjaharkan tapi untuk untuk makmum wanita-wanita dia barakallahu fikum Ustaz Masya Allah Saya mempunyai saudara wanita yang belum menikah Apakah wanita boleh menawarkan diri untuk dinikahi lelaki soleh? Jamaah tunggu dulu jamaah, belum selesai ini. Jika iya, apakah Ustadz Syafiq berminat ta'adud? Antum dengerin dulu, belum selesai. Kayaknya ini pertanyaan terakhir jamaah. Saudara wanita saya siap dan bersedia untuk dinikahin oleh Ustadz Syafiq. Masya Allah. Gimana jamaah? jamaah? Kita lanjutkan? Baru kalau anak-anak mau minum dulu jamaah. Jamaah. Laki-laki itu kalau lagi kumpul sama laki-laki, ibu-ibu, anak mau buka rahasia sama ibu-ibu. Laki-laki kalau kumpul sama laki-laki itu Masya Allah. Ceritanya untuk poligami Masya Allah. Semuanya panas. Iya. Kau kapan kau mau? Oh, kau masih takut. Kau udah banyak fulusnya. Ya. <laughs> itu tuh. Tapi kalau ada bininya, Masya Allah. Ini istri yang paling aku cintai. <laughs> Nah, iya. Tapi ingat, diperbolehkan seorang laki menikah lagi dengan catatan dia mampu berbuat adil. Kalau tidak, berat jemaah. Berat. Artinya anak terus terang kuping anak sudah panas dengar curhatan perempuan-perempuan yang dipoligami atau jadi istri kedua atau jadi istri pertama sampai capek. Dia ngomong zat, anak punya istri, anak punya suami ini, anak jadi istri kedua. Dia nggak perhatian sama istri keduanya malah, yang nggak diperhatikan. Dia lebih berat sama istri pertamanya, macam-macam. Anak ngomong hati sabar. Kalau anti nggak bersabar, ya sudah. Solusinya cerai. Nggak ada yang lainnya. Tapi kalau orang bersabar, insya Allah jadi baiknya. Kemudian para wanita, ketika dengar suaminya mau kawin lagi, jangan tergopoh-gopoh langsung minta cerai. Dan ini suatu penyakit di kalangan wanita, yang tidak atau yang yang udah ngaji atau yang belum ngaji, tapi yang udah ngaji insya Allah nggak seperti itu. Ada yang mereka jauh dari agama, itu dengar suaminya selingkuh dengar suaminya main perempuan, suaminya nggak pulang malam hari macam-macam. Dia tahu tuh suaminya nggak bener, itu dia nggak minta cerai. Dia masih berharap insya Allah suamiku bisa diperbaiki Aku akan berdoa, aku akan berusaha untuk berbuat baik. Aku akan terus akan memberi nasihat. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, ini nggak bisa dimaafkan sudah. Solusinya apa? Minta cerai solusinya sudah. Itu karena kalau seperti itu. Yang halal dia minta cerai, yang haram dia masih ingin memperbaiki. Ini ini pelajaran jemaah. Kalau suami itu berzina, maka di situ kau punya hak minta cerai. Punya hak. Tapi kalau suami nikah lagi dan dia berbuat adil mamanya, kau nggak punya hak minta cerai. Kecuali kau mengatakan, Ustaz suami anak udah nggak adil, anak kesian sama dia Ustaz. Kalau dia seperti ini terus, anak takut dia ya nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi rusuknya jatuh sebelah Ustaz. Dia mengatakan nggak anak sudah kayaknya nggak bisa bertahan sama dia. Itu mungkin alasan dia. Ingat takdir Allah itu semuanya indah. Kalau kita memandangnya dengan kacamata kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu sab dan anak termasuk laki-laki mungkin yang ya kalau dikatakan takut ya termasuk yang takut. Nah. Terus mau gimana jamaah? Allahu Akbar. Semoga keluarga antum dijaga sama Allah dan semoga yang yang bertanya ini diberi suami yang soleh, yang lebih baik dari anak dan hidup berbahagia dengan dia. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, jika suami dan istri sama-sama soleha dan sama-sama masuk surga, apakah di sana menikah lagi atau otomatis jadi pasangannya? Langsung jadi pasangannya jemaah. Karena dia istrinya. Kematian tidak memisahkan dia kecuali nikah lagi bukan lakinya perempuannya nikah lagi maka dia akan bersama suami yang terakhir seperti itu. Nah, subhanallah ini ya. Bagaimana menasihati orang tua yang usia 75 tahun yang masih sehat namun tidak puasa dan tidak sholat. Lagi dengan alasan tidak kuat. Padahal waktu muda sholat dan puasa. Ya Allah jamaah. Ingat yang menjadi standar atau tolak ukur orang itu baik atau tidak itu bukan masa mudanya tapi masa kematian dia jadi kalau ada orang mantan preman lalu terakhir dia mati dalam kondisi sujud mudah-mudahan dia husnul khotimah tapi kalau ada orang baik kemudian di akhir hayatnya tidak sholat dan kadang-kadang ujian itu di akhir hayatnya orang ini diuji dengan penyakit akhirnya dia nggak sholat Akhirnya dia merasa kok kayaknya Allah ini nggak adil. Aku ini ahli ibadah, aku ini ahli sedekah, kok dikasih penyakit seperti ini? Subhanallah, kok tidak melihat Nabi Ayub. Kau tidak melihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi, kau tidak melihat Nabi Yunus ditelan ikan. Kau tidak melihat Nabi Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sampai dijadikan budak akhirnya dibebaskan di penjara maka yang menjadi standar orang baik atau tidak itu akhir dari kehidupannya. Bagaimana kondisi ini? Ya, dia berusaha untuk memperbaiki orang tuanya, mendoakan ya. Kalau dia sudah berusaha dengan baik, mudah-mudahan tinggal yang tersisa adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa terus, minta. Dan sekali-kali ayahnya diajak pengajian. kadang kala orang umur 75 tahun nih sohib-sohibnya sudah mati semua. Nah,